Sebelumnya dari ayat yang telah kita bahas pada kajian pertama yaitu qaulu ta'ala wama ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kita tahu kita bisa mengambil faidah bahwasanya tauhid merupakan tujuan utama diciptakannya al-insan wal jin tujuan utama diciptakannya al-ins wal jin adalah at-tauhid dari firman Allah Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kita sebutkan bahwa kalimat liya'budun maknanya adalah liwahidun. Sebagaimana dijelaskan oleh al-mufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau menyatakan kullu mawdi'in aw mawdi'in fi kitabillahi كل في القرآن أو في كتاب الله أعبد الله فمعناه fama'nahu الله. setiap ayat, setiap kalimat di dalam Al-Quran yang berlafatkan u'budullah maka maknanya adalah wahidullah tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum pula kita menginjak pada ayat yang kedua ini perlu dijelaskan bahwa ibadah definisinya terbagi menjadi dua sisi pandang. Al-ibadah ketika kita mau memberi definisi ditinjau dari dua sisi pandang. Sisi pandang yang pertama adalah sisi pandang at-ta'abbud. Sisi pandang yang pertama adalah at-ta'abbud. Nah, ini sisi pandang yang pertama. At-ta'abbud di sini adalah al-fi'l, perbuatannya amalannya, predikatnya. Sisi pandang yang kedua adalah al-muta'abbad bih. Al-muta'abbadu bih. Al-muta'abbadu bih ini adalah jenis amalan yang dengannya dia beribadah. Jenisnya. Karena ulangi kalau yang pertama at-ta'abbud yaitu al-fi'l perbuatannya. Kalau al-muta'abbad bih itu adalah jenis jenis daripada ibadah. Dari sisi yang kedua inilah berlaku padanya tarif atau definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa yang bisa menyebutkan definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah na'am hasan Naam Ahsan Al-mud ibadah itu adalah kata Syekhul Islam ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'al al-zahirati wal batina Yang nggak nutut nanti bisa melihat ke temannya, kawannya. Kata Syekhul Islam, ibadah itu dari sisi apa? Dari sisi al-muta'abbad bihi, jenis-jenisnya. Apa sih jenis-jenis ibadah? Ada sholat, ada som, ada zakat, ada sodako, ada jihad, ada dakwah, ada tolabul ilmi, ada ikhlas, ada roja, ada doa, dan yang lainnya. Ini jenis-jenisnya. Apa definisi yang bisa merangkum semua jenis ini? Adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma Allah wa yarda, mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah minal aqwal baik dalam bentuk ucapan zikrullah qiraatul Quran ta'lim nasihat al wasiyah lil haqi was sabr nah awal af'al ataupun dalam bentuk perbuatan salat saum haji dan yang semisalnya al zahirah baik yang nampak seperti yang tadi disebutkan ail batina ataupun yang tidak nampak seperti apa al ikhlas as kejujuran ar-raja ini jenis-jenis ibadah yang tidak nampak al-zahira wal batina inilah definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah sekali lagi ditinjau dari sisi apa al mutaabad bihi jenis-jenis yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi pertama at-ta'abbud yang itu adalah fi'il atau predikat, maka ibadah itu pengertiannya adalah at-tazallul. Nah, at-tazallul, pengerendahan diri. Ini dari sisi perbuatannya. Pengerendahan diri Itulah makna ibadah. Nah, bisa difahami ya kawan? Sekarang contohnya, kalau seorang sedang sholat, dia sholat Allah Akbar. Perbuatan dia itu sholat, perbuatannya itu ta'abud. Dalam bentuk pengerendahan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya itu sendiri, salatnya ya, itu adalah al-muta'abbad bih. Jenis atau sebuah jenis ibadah. Sebuah jenis ibadah. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, ini penting untuk diketahui definisi yang pertama khususnya. Definisi yang kaitannya atau sisi pandangnya dari ta'abbud. Kenapa? Dari sisi makna inilah atau definisi inilah kita akan banyak memahami dan mengetahui mana ibadah yang tauhid dan mana ibadah yang syirik pada pembahasan-pembahasan kita tauhid berikutnya. Nah, paham tuh ya kawan? Nah, jadi firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." maknanya illa liyatazallalu lillahi bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala liwahidun coba perhatikan ini penting sekali maknanya adalah illa liwahidun ay yatazallalun lillahi bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk apa? melakukan tazallul Nah, untuk melakukan tazallul pengerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah ya. Mahabbatan yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah dan ta'zim, pengagungan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda ulangi, kalimat ini penting sekali. Makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya apa? Liwahidun. Apa maksudnya? Ay yatadallalu lillahi. Tidaklah kami ciptakan bangsa manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, yakni untuk bertauhid. Apa maksudnya? Yakni agar mereka melakukan tadallul, untuk melakukan tazallul, pengerendahan diri kepada Allah. Dalam bentuk apa pengerendahan dirinya? Dalam bentuk ibadah. Ya lillahi bil ibadah dengan melakukan ibadah mahabbatan wa ta'ziman di mana ibadah yang dia lakukan sebagai bentuk tazallul itu disertai atau didasari dengan adanya sifat mahabbah kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fahamtum ya ikhwan? Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan nggak sulit. Nah, kalau sudah dipahami ini kita lanjutkan yang berikutnya. Ayat ini sangat mendasar Atas dasar itu sering ayat-ayat ini diulang-ulang oleh para ulama karena memang kandungannya sangat luar biasa. Nah, <clears throat> ayat yang kedua adalah walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan dan sungguh sungguh kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul ani'budullaha wajtanibu tawud agar mereka itu semua agar setiap umat yang telah diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul benar-benar beribadah kepada Allah ubudullaha apa makna ubudullaha ya irji' Ahsan. Wahidullah. Apa maksudnya ubudullah wa wahidullah ya rahmah? Ahsan mahabbatan wa ta'ziman. Jadi maknanya walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah yani ay wahidullah Ani budullah ay wahidu. Allah. Tauhidkanlah Allah. Siapa yang menafsirkan ini? Uh, ala Hanibal yang menafsirkan ubudullah dengan wahidullah Ibnu Abbas. Hasan. Makna ubudullah ini tadi. Ay tadallalu lillahi Lakukanlah tagallul, pengerendahan diri kepada Allah dalam bentuk apa? Ibadah. Bagaimana ibadah yang dia lakukan sifatnya? Mahabbatan wa ta'wiman Didasari dengan sifat dan sikap mahabbah. Cinta kepada Allah. Dia beribadah karena dia cinta. Bukan karena dia takut semata. Tapi dirandai dengan cinta. Cinta itu pun tidak semata cinta. Tetapi ta'wim Dalam rangka pengagungan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, wajibkan ibu tahu dan hendaknya mereka umat-umat tersebut yang telah diutus oleh Allah kepada masing-masingnya agar juga menjauhi peribadatan kepada at-tawud. Ayat ini sekali lagi menegaskan apa yang telah disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang terpenting. Kalau yang pertama, ayat yang pertama kita bahas menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perkara yang terpenting. Kenapa? Karena tujuan penciptaan manusia dan jin tidak lain kecuali karena tauhid. Sehingga dijadikan tujuan utama penciptaan. Menunjukkan bahwa tujuan ini adalah perkara yang penting. Kemudian yang kedua sekarang tidaklah seorang rasul atau tidaklah setiap umat yang ada di muka bumi ini dari zaman ke zaman kecuali telah diutus oleh Allah kepada masing-masing umat itu seorang rasul. Misinya apa? Misi yang dibawa oleh setiap rasul tersebut jawabannya adalah ani'budullah agar mereka mentauhidkan Allah. Tidak disebutkan agar mereka itu berakhlak yang baik, padahal akhlak itu perkara yang mulia. Tidak kemudian disebutkan agar mereka sholat, padahal sholat itu perkara yang sangat besar, ibadah yang sangat tinggi. Tetapi yang disebutkan adalah tauhid menunjukkan bahwasanya dakwah utama setiap rasul, misi utama setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat adalah tauhid. Sekali lagi menunjukkan bahwa tauhid itu perkara yang sangat dan paling mulia. Ini bentuk pendalilan dari ayat ini. ibu tauhid dan hendaknya di waktu yang sama pula mereka itu menjauhi peribadatan kepada tauhid eh, dalam ayat ini diambil fa beberapa faidah. Di antara faidah yang bisa kita sebutkan diantaranya adalah bahwa tauhid itu mengandung dua rukun yang tidak boleh hilang salah satunya. Tauhid mengandung dua rukun yang tidak boleh hilang salah satunya. Kalau hilang salah satu rukun atau salah satu unsur dari dua unsur ini tadi, maka tidak dinamakan tauhid. Apa itu dua rukun tersebut? Rukun yang pertama dinamakan al-isbat. Rukun yang pertama diberi nama al-isbat. Secara makna bahasa artinya penetapan. Rukun yang kedua diberi nama al nafi Rukun yang kedua diberi nama al nafi Al nafi secara makna bahasa adalah peniadaan apa yang dimaksud dengan al-isbat dan apa pula yang dimaksud dengan an-nafi? Al-isbat yang dimaksud di sini adalah isbatu al-ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Penetapan ibadah hanya milik Allah satu-satunya. Isbatul ibadah lillah. Penetapan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah saja. An-nafi peniadaan yang dimaksud adalah nafyu al-ibadati li ghairillah penafian segala bentuk ibadah untuk selain Allah ini yang dimaksud dengan dua rukun at-tauhid atau kadang-kadang dikenal dengan dua rukun la ilaha illallah. Sehingga kalimat ani'budullaha ini yang pertama. Al-isbat. Bagian yang kedua, wajtanibu Ini adalah an-nafi. Ana ulangi posisi al-isbat dalam ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha ini isbat. Kemudian wajtanibu tagut ini nafi. Nah, harus tauhid terkandung dua unsur ini. Dua unsur inilah yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha di sini nafi, illallah adalah al-isbat. Baru ini diberi nama tauhid. Kalau isbat saja tidak diberi nama tauhid atau sebaliknya. Nah, ini faedah pertama yang bisa diambil dari ayat Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Faedah yang kedua adalah dengan adanya ayat ini tidak ada alasan bagi setiap kafir ataupun musyrik untuk kemudian menyatakan dan menjawab ketika didakwahi dengan jawaban kalau seandainya memang Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah Orang-orang musyrikin di antara jawabannya itu adalah ketika mendapat dakwah sampai kepada mereka ajakan untuk bertauhid, apa alasannya? Sok mau ber, berdalil dengan takdir. Sok mau berdalil dengan takdir sudahlah. Kalau memang Allah itu menghendaki kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya saja, misalnya kami pun hari ini tidak akan beribadah hanya kepada Allah, tapi sudah Allah kehendaki ini semua. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kehendak Allah, ini masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hujahnya musyrikin. Apa dalilnya bahwa mereka berhujah dengan ini? Ayat yang sebelum daripada ayat ini tadi. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-35, kalau ayat yang tertera dalam kitab Tauhid, Walakad ba'atna fi kulli ummatin itu adalah surat An-Nahl ayat yang ke-36. Pada ayat yang ke-35, Allah menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin. Allah menyatakan wa qala alladzina asyraku law Allah kata orang-orang musyrikin law Allah ma abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kata orang-orang musyrikin kalau seandainya Allah menghendaki untuk kami ini tidaklah beribadah kepada selainnya, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Tidaklah kami, tidak pula para nenek moyang kami. Toh ternyata nenek moyang kami dan juga kami sampai hari ini juga melakukan ibadah kepada selain Allah. Minta syafaat kepada selain Allah. Melakukan istighatha kepada selain Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah kepada selain Allah, maka yang terjadi kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Maknanya adalah apa yang kami lakukan ini dibenarkan oleh Allah. Ini kayak akidahnya siapa? Jabriyah. Ya. Jadi Jabriyah itu ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Kaum musyrikin. Karena mereka mau berdalil berhujjah dengan qadar. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu baru turun ayat yang berikutnya atau di, uh, diikuti dengan ayat yang berikutnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan Sesungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Aniyabudullah wajtanibut tawud. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada hujah bagi mereka dengan diutusnya para rasul. Dari sini kita bisa mengambil fungsi bahwa dari ayat walaqad da'atna fi kulli ummatin rasulan bisa mengambil faedah bahwasanya dikirimnya setiap rasul untuk setiap umat adalah sebagai hujah sebagai hujah terhadap mereka. Tidak ada alasan bagi kaum musyrikin baik di dunia maupun di akhirat untuk berhujjah dengan mengatakan kalau di, memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan atau niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an rusulan mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun seorang rasul yang Allah utus kepada mereka setiap Rasul yang Allah turunkan dan Allah utus kepada mereka adalah sebagai mubasyirin, pembawa berita gembira dan sekaligus memberi peringatan kata Allah. Kenapa? Lialla yakuna linnasi hujjah. Agar manusia ini tidak lagi mempunyai hujjah sedikit pun ba'dar rusul setelah dikirimnya para rasul kepada mereka. Jadi ingat di antara faedah dari ayat yang ini yang kedua di samping kita mengetahui bahwa tauhid merupakan perkara terpenting dengan bukti bahwasanya tidaklah setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang rasul dan tidaklah setiap rasul yang diutus kepada umat-umatnya kecuali misi utamanya adalah apa? At-tauhid. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya dengan ayat ini juga sebagai hujah bahwasanya tidak ada alasan bagi kaum musyrikin di dalam kesyirikan mereka. Tidak ada alasan dan hujah apapun bagi kaum musyrikin untuk membenarkan perbuatan syirik mereka. Kenapa? Karena Allah telah mengirim seorang rasul kepada mereka dengan misi ani'budullaha wajtanibu tawud. Kemudian ayat di dalam surat An-Nahl ini sifatnya umum dan global sekali. Bahwa tidaklah setiap rasul yang diutus oleh Allah kecuali misinya adalah tauhid. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala merinci di, di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah menyatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim dalam ayat ini Allah menegaskan tentang siapa? Nabi Allah Nuh. Kalau tadi umum, walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul. Siapa rasulnya? Nggak disebutkan. Sifatnya global. Setiap rasul misinya adalah tauhid. Kemudian dirinci dalam beberapa ayat. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 Allah menyebutkan tentang misi dakwah Nuh misi utama dakwah Nabi Allah Nuh adalah Allah nyatakan walakat arsalna Nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair ya qaumi ibudullah ay wahidullah isbat ma lakum min ilahin ghairu tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak untuk diibadai selain Allah nafi sama enggak dengan anibudullah wajtanibut tawud sama ternyata rincian ini sama dengan yang sifatnya global tadi. Begitu juga kepada kaum-kaum yang lainnya. Wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai dan telah diutus kepada kaum Ad nabi dari kalangan mereka yaitu Nabi Allah Hud. Apa misinya? Apa mengajak salat, mengajak sedekah, mengajak birrul walidain, mengajak akhlak, padahal ini semua ibadah yang mulia. Tetapi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diulang-ulang adalah qala ya qaumi ibudullaha Wahai kaumku, bertauhidlah kalian kepada Allah. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kaum Samud. Wa ila Samud akhum salihah. Qala ya qaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka sendiri dari kalangan mereka yaitu Saleh apa misi dakwah Nabi Allah Saleh? Sekali lagi, beliau menyatakan, U'budullaha, bertauhidlah kepada Allah. Tidak ada yang berhak diibadai, tidak ada yang sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Isbat wa nafi. Lagi-lagi, begitu juga kepada kaum Madian. Wa ila Madyan akhahum shuaiba qala ya qaum ibudullah ma min ilahin ghairu. Kepada kaum Madian. Nabi Allah Shu'aib misinya juga sama. Isbat wahai isbat tauhid, ubudullah dan nafi asyirik. Ma lakum min ilahin ghairu. Ini semua adalah ayat-ayat perinci terhadap apa yang global yang disebutkan di dalam surat An-Nahl. Nah, kemudian yang perlu diketahui di sini adalah kalimat wajtanibu tawud. at Apa Asal katanya adalah at Asal kata at adalah at Ini asal katanya. Nah, <clears throat> apa itu makna Aturian tughyan diambil dari kata toro. Toro itu apabila suatu perkara telah melebihi batas akhir. Seperti air ini, sekarang masih belum tahu Tetapi kalau terus dituang, terus sampai dia naik-naik-naik, akhirnya dia keluar dari batas akhirnya. Ah, ketika keluar inilah diberi nama tokoh. Faham ya kawan? Ini makna at dari sisi bahasa. Ini disebutkan di, di dalam Al-Quran. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma tagal ma' Kisah ini cerita tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Inna lamma tagal ma' Ketika air sudah melampaui batasnya. Hamalnakum fil jariyah. Nah. Tagal ma'u. Air telah meluber melebihi batasnya ini asal kata tohut secara bahasa. Tetapi yang dimaksud tohut di sini adalah apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah bahwa tohut itu adalah kullu ma'ubida ubida min dunillah. Al-Imam Malik menyebutkan tentang makna tohut dalam ayat ini adalah kullu ma'ubida min dunillah. Setiap perkara yang diibadahi selain Allah itu adalah tohut. Manusiakah? nabika, jinka, spohonka dan yang lainnya. Itu adalah tawud secara definisi yang disebut oleh Imam Malik. Nah, jadi bu tawud maknanya adalah bu kullama ubida min dunillah. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi definisi yang lebih lengkap. Walaupun tidak ada pertentangan dari keduanya, tetapi lebih mungkin lebih gampang difahami. Alimar Ibnu Qayyim menyatakan tentang definisi at-taghut adalah kullu ma tajawaza bihi kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu من معبود كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع ميم تاء باء واو عين او مطاع من معبود او متبوع au muta'in. Maknanya adalah kata Ibnu Qayyim pengertian tauhid itu adalah segala perkara di mana seorang hamba telah melampaui batas-batasnya. Seluruh perkara di mana seorang hamba telah melampaui batasnya. Baik perkara tersebut dalam bentuk ma'bud, sesembahan-sesembahan atau dalam bentuk majbur orang yang dipanutin, dicontohin dan ditauladani atau muta'in orang atau pihak-pihak yang ditaati melampaui batas melampaui batas-batas yang semestinya yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya Misalnya, contohnya ma'bud. Nabi Allah Isa alaihissalam itu seorang manusia. Di waktu yang sama dia seorang rasul. Ini batasannya. Atau Nabi Allah Rasulullah SAW Nabi Muhammad beliau adalah seorang bashar abdun seorang hamba terhadap Allah tapi di sisi lain beliau adalah seorang rasul ini batasannya hamba abdul, rasulun. Nah, ketika ada seorang hamba mau melewati batas ini di dalam menyikapi Rasulullah atau menyikapi Nabi Allah Isa untuk kemudian Rasulullah dinyatakan sebagai alimul ghaibi. Seseorang yang mengetahui perkara yang gaib. Atau kemudian Rasulullah dijadikan tempat untuk beristighfar. Datang musibah, manggilnya bukan ya Allah, manggilnya ya Rasulullah. Nah ini sudah melewati atau melampaui batasnya. Sudah pokok. Nah, faham tuh ya, ikhwan? Ini barakallahu fikum contoh ma'bud. Contoh misalkan dalam hal majbud. Seorang yang dipanutin. Ketika disampaikan, ya akhi, Rasulullah SAW menyatakan dalam perkara ini hendaknya kamu melakukan ini, ini, ini, ini. Oh, nggak bisa pendiri yayasan kami yang sudah meninggal nggak pernah melakukan hal ini. Kami mengikuti mereka. Atau nenek moyang kami di kampung ini nggak pernah melakukan seperti yang kamu sampaikan itu. Nah, kami akan mengikuti mereka. Ini contohnya melampaui batas dalam hal madbu yang disimpulkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami dalam sebuah amalan tertentu, dalam prinsip tertentu, dalam adat tertentu. Dan kami pun akan berjalan di belakang adat dan prinsip mereka. Ini melampaui batas dalam hal apa tadi? Al-madbu, orang yang dipanutin. Wa idha qila lahum ittabi'u ma'anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alaihi abana awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau disampaikan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah ditentukan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, "Enggak, cukup bagi kami untuk mengikuti dan melanjutkan apa-apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami." Walaupun nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapat hidayah. Nah, ini contoh tauhid dalam hal apa? al madbur yang dipanutin. Nah, Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari jenis tauhid itu adalah al-muta' yang ditaati melampaui batas yang semestinya. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Batas yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan sedikit pun untuk seorang makhluk pun jika konsekuensi dari ketaatan itu adalah pelanggaran atau kemaksiatan kepada sang Khalik. Ini batasannya. Nah, ketika orang mencoba mentaati satu pihak tertentu melebihi batasan ini, ya, ada satu atasan tertentu, ya, bosnya, pimpinannya, atau penguasanya yang memerintahkan dalam perkara yang melanggar Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dia mentaatinya dan membenarkannya. Ini apa hukumnya halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh pimpinan. Ini ketaatan yang melampaui batas. Apa batasnya? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khalid. Atau dalam riwayat lain, innama ta'atu fil ma'ruf hanyalah sebenarnya ketaatan itu dalam bingkai kemakrufan. Nah, kalau keluar dari bingkai ini itu sudah diberi nama tauhid. Nah, lain itu ada satu masalah yang perlu diketahui. Loh, bagaimana kalau dinyatakan seluruh yang diibadahi selain Allah dinyatakan tauhid? Misalkan Nabi Allah Isa sekarang diibadahi. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diibadahi. Bukankah begitu? Ada yang datang ke Madinah ke kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya menangis karena nggak punya anak 10 tahun minta anak. Karena e, perusahaannya nggak jalan, ya juga minta ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, berilah jalan keluar dalam usaha kami. Ini ibadah. Berarti Rasulullah sudah diibadai. Apa pantas Rasulullah diberi nama Tawud? Jawabannya tidak. Definisi Tawud ini bisa ditinjau dari dua sisinya. Sekali lagi jangan lupa Tawud itu apa? Sikap melampaui batas. Tuhan itu adalah sikap melampaui batas, melebihi batasan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Masa bisa Nabi Isa diberi nama Tawud? atau orang-orang soleh yang diibadahin sekarang dinyatakan tawud padahal mereka orang-orang soleh jawabannya bahwa definisi tawud tadi ditinjau dari dua sisi pertama dari sisi al-ma'bud atau yang lainnya itu sendiri al-ma'bud al-madbu dan apa tadi al-muta ya yang kedua ditinjau dari sisi al-fa'il si pelakunya subjeknya si subjeknya ini tadi. Kalau ada orang di dinasehatin untuk mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menjawab, ah kiai saya dulu nggak begini, saya mau ikut pak kiai aja. Kamu ini kan orang baru. Loh ini hadis loh, hadisnya Rasul. Iya nggak bisa, anak kan tetap berjalan di atas prinsip ini. Apa yang telah diletakkan oleh kiai saya di kampung ini. Nah, Mana yang tauhid? Jawabannya yang fa'il tadi. Orang yang dinasihatin kemudian menjawab dengan jawaban seperti itu, dia adalah tauhid. Antum ya, kawan? Kenapa? Karena dia telah melampaui batas di dalam bersikap menyikapi pendahulunya. Mestinya dia menjadikan pendahulunya itu di bawah Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami sekarang fa'ilnya? Ya, Kapan si al-ma'bud dan al-madbu serta al-muta bisa dinyatakan sebagai pagut? Dijelaskan dengan adanya suatu batasan yang uh, harus diberi dan diletakkan, yaitu wahwa radin. Nah, wahwa radin. Maksudnya, ana ulangi sekarang takrifnya. Tauhid itu adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa rabin. Seluruh yang diibadahi selain Allah dalam keadaan orang yang diibadahi itu riba. Rela orang lain beribadah kepadanya. Atau kullu ma'budin atau kullu ma ittubi'a wa huwa rabin segala yang diikutin, dipanutin di atas batin dalam keadaan dia riba, rela. Misalkan, kalau yang tadi contohnya ada seorang semasa hidupnya dia mengajak dan menyeru umat ini untuk berdoa kepada selain Allah. Untuk mengagungkan dirinya, memuji dirinya, meminta-minta kepada dirinya. Nah, Ketika di dunia dia menyarankan orang untuk datang ke kubur-kubur beristighatsah di sana. Ini sebagai bentuk korina atau indikasi bahwa ketika dia mati, ya, ketika dia meninggal dunia dan ternyata kuburan dia didatangin oleh orang ke sana untuk beristighatsah, menunjukkan borela dia terhadap perbuatan orang-orang sepeninggal dia tadi. Maka dengan ini dia berposisi sebagai tawud Nabi Allah Isa dinyatakan tauhid atau bukan? Bukan. Sebagai tauhid. Kenapa? Karena Nabi Allah Isa nggak rela dengan itu semua. Para wali Allah yang benar-benar sebagai wali Allah yang mereka dikenal dengan tauhid, dikenal dengan sunnah di masa hidupnya, kemudian meninggal dunia dan ternyata kuburannya dijadikan tempat beristighatsah, beristianah kepada selain Allah. Maka orang tersebut tidak dinamakan tauhid karena dia tidak rela terhadap perbuatan orang-orang sepeninggal dia. Tetapi yang tohut siapa? Si pelaku. Si fa'il, si subjek. Bisa difahami sekarang definisi tohut dari dua sisinya. Kalau pertama dinyatakan bahwa tohut itu adalah kullu ma'ubi dan min dunillah, segala pihak yang diibadai selain Allah, maka ada sebuah pertanyaan, loh masa Nabi Isa sekarang kan diibadain selain Allah? Apakah Nabi Isa itu tawud? dijelaskan oleh sebagian ulama harus ada tambahan definisi yaitu seluruh yang diibadahin selain Allah dalam keadaan dia rela dalam keadaan dia ridho diibadahi oleh pihak lain bisa difahami Nabi Allah Isa nggak rela nggak membenarkan itu semua bisa difahami ya ikhwan nah tinjauan yang kedua dari sisi fa'il pelakunya ketika sang pelaku telah melampaui batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ibadah, batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ittiba, batas-batas yang semestinya di dalam melakukan ketaatan. Nah, ada seorang pimpinan yang memerintah kepada pengikutnya atau bawahannya dengan perintah-perintah yang bertentangan dengan selain Allah, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, Kemudian ditaati oleh pengikutnya. Bukan karena takut, tapi karena rela. Ya. Kenapa ini? Ini haram atau halal? Haram. Kenapa? Karena pimpinan sudah mengharamkannya. Ini melampaui batas. Maka yang tauhid yang mana? Dua-duanya. Si pelaku, subjek, dan si pimpinannya. Karena dua-duanya telah melampaui batas. Bisa difahami ya, kawan? Nah, Maka dari itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah ay wahidullah at taghut ay ijtanibu kulla ma ubida min dunillah wa huwa radin." Ijtanibu kulla matbu'in aw muta'in aw ma'budin alladhi tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Tinggalkan segala perkara yang diibadahi selain Allah. dan tinggalkan pula segala pihak yang dipanutin dan ditauladani dengan melampaui batas-batas syar'i dan tinggalkan pula segala pihak yang ditaati dengan telah melampaui batas-batas syar'i di dalam ketaatan. Kita wajib nggak taat kepada orang tua? Wajib. Tetapi ketika ketaatan itu melampaui batasnya, disinilah yang tidak dibenarkan. Semua pihak yang ditaati melampaui batas-batas Allah, maka dia adalah tauhid. Inilah definisi yang diletakkan oleh Al-Imam al Qayyim rahimahullahu taala. Nah. Kita selesai sekarang dari ayat yang kedua dari kitab tauhid. Ada yang perlu disampaikan? Nah, tafadhol. Bagus secara bahasa. Tapi secara istilah tidak. Secara bahasa dia telah melampaui batas. Togo. Tetapi secara istilah yang dimaksud dalam ayat ini tidak dimaksud dengan atau tidak bisa diberi nama dengan Tawud. Nah. Nah. Nah. Barakulah Itu Karena pengitlakan kalimat Tawud e, mengkhawatirkan sekali bisa mengandung makna takfir. Kalimat ta'wud itu bisa mengandung makna takfir. Sehingga perlu kehati-hatian, tidak semua orang yang melanggar Allah, misalkan dia karena mengikuti hawa nafsunya, sudah tahu bahwa e, minum khamar itu haram, tapi dia tetap minum khamar, tidak kemudian dinyatakan inti ta'wud, enggak. Tetapi secara bahasa, secara makna bahasa, maka dia termasuk tawud karena dia telah melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Tapi secara istilah dalam ayat ini tidak termasuk. Nah, Robert, ada yang lainnya? Berarti sudah paham ya definisi-definisi ini. Nah, Robert, mukallim madhab <clears throat> para mukallim tanpa dalil. Nah, nah, dia termasuk juga karena Eh, mazhab termasuk juga madbu gitu ya. termasuk madbu kalau diikuti tanpa dalil maka masuk ke dalamnya definisi tersebut nah barakallahu fikum walaupun tawud itu sendiri maratib tawud itu maratib bertingkat-tingkat oleh karena itu diletakkan oleh para ulama apa yang dinamakan dengan ruus tawadid ada ru'us ada yang lainnya ada kepala-kepalanya ada bagian yang lainnya. Nah, atas dasar itu tawakitun maratib. Nah, nah ada, nah, coba. Apa itu? Enggak, karena umat-umat sebelum Nabi Allah Nuh pada hakikatnya mereka e, belum terjadi kesyirikan pada masa itu. Nah, disebutkan awal kesyirikan itu pada masa Nabi Allah Nuh alaihissalam. Rasul pertama. Rasul pertama yang sebelum Nuh alaihissalam mereka masih di atas fitrah dan di atas tauhid. Nah, terjadi beberapa kemaksiatan, pembunuhan terjadi, tetapi kesyirikan belum terjadi. Nah, Kelas bisa difahami insyaallah. Nah. Ya. Hah? Ya betul. Ah, betul. Itu juga harus dibatasin. Pengertian tauhid yang dilihat dari sisi fa'il, dari sisi subjeknya, ya juga harus dibatasin. Kalau dia melakukan karena mukrah, kan dipaksa pun tidak termasuk atau tidak bisa digolongkan dia sebagai tauhid karena perbuatannya tadi. Nah, dia beribadah kepada selain Allah atau mentaati satu pihak di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tapi dia terpaksa karena diancam itu dibunuh dan serius, maka dia tidak tergolong dengan perbuatannya itu sebagai tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, kecuali mereka-mereka yang dipaksa untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur, tetapi hati dia, lubuk hati dia yang paling dalam masih yakin atas kebenaran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berucap dengan lisannya karena dipaksa dan diancam. Maka barakallahu fikum perlu diketahui bahwa uh, uh, perlu juga dibatasi dengan itu. Tetapi kenapa yang ini dibatasi? Nah, rata-rata pihak-pihak yang ini adalah pihak-pihak yang baru dinyata sudah tidak berdaya. Nah, kalau ini kan masih masih aktif hidup, sehingga bisa diketahui gitu loh. Nah, orang yang melakukan hal ini eh, karena mukrah mungkin bilangannya hanya sedikit sekali eh, dibandingkan mereka-mereka yang melakukannya keluar dari hatinya atau karena hawa nafsunya. Nah, sehingga atas dasar itu yang perlu dibatasin adalah ini yang pertama, bahwa uh, itu adalah kullu ma ubida min dunillah wa robin. Mudah-mudahan bisa dipahamin untuk berikutnya terkhusus definisi ibadah dari tinjauan yang pertama dan tinjauan yang kedua akan memudahkan pemahaman eh, kajian-kajian uh, dan pelajaran yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.